Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gal ma'rifah hafidallah ta'ala nafa'na bihi wa bilum fid darin amin. Bab zuhud il anggal wa qala al-'arifuna أبلغ آية في ذم الدنيا وتزهيد فيها قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يطهرون <coughs> ولبيوتهم أبوابا wa sururan 'alaiha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya dan berkata para arif billah berkaitan dengan hinanya dunia, tercelanya dunia dan himbauan untuk berzuhud darinya. Firman Allah SWT, walaula ayyakuna itu firman Allah Ta'ala kalau bukan karena manusia itu satu ummah maka kami akan jadikan bagi mereka yang kufur kepada Allah rumah-rumah mereka itu atapnya terbuat daripada perak. Dan ada beberapa tangga yang menuju ke atap itu yang tampak dan rumah mereka mempunyai beberapa pintu beberapa ranjang setiap di dalam pintu atau kamar itu sehingga mereka bersandar dan juga akan dihiasi dengan hiasan-hiasan tapi karena itu semua adalah sebuah kesenangan kehidupan dunia maka Allah Ta'ala tidak menciptakan itu semuanya jadi artinya apa? dunia itu tidak lebih daripada yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana dikatakan Imam Ali itu adalah yang diburu-buru oleh manusia yang karenanya banyak di antara manusia yang saling membunuh yang karenanya banyak yang saling memutuskan tali silaturahmi yang karenanya sampai meninggalkan sholat lima waktu atau mengakhirkannya yang karenanya sampai menjadikan sebuah pertimbangan untuk tidak masuk ke dalam pesantren atau menambah ilmu agama. Nah, itu semuanya dunia itu adalah terdiri daripada beberapa hal saja kok. kalau dunia itu kendaraan, maka kendaraan yang paling gagah itu di zamannya Imam Ali ya. Itu adalah kuda berapa banyak pemilik kuda itu yang mati di atas kudanya. Kalau sekarang kan mobil. Berapa banyak orang yang mati di dalam mobilnya? Kecelakaan, nyungsep ke lembah. Banyak kan itu? Nah, itu dunia. Kalau dunia itu berupa makanan, sebaik-baik makanan apa? Madu. Madu itu keluar dari mana? dari dari lebah. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya madu itu adalah kotorannya lebah. Kalau dunia itu ibaratnya merupakan sebuah pakaian. Sebaik-baik pakaian apa? Sutra. Sutra itu adalah kotorannya ulat sutra. Nah, itu. Kalau dunia itu ibaratnya adalah wanita. Kalian-kalian tuh Ya kan? Secantik-cantiknya kalian kalau nggak mandi tiga hari gimana? Hmm. Bau tidak? Bangun tidur belekan tidak? Hmm. Telinganya ada congeknya juga. Nggak sikatan giginya jigongan tidak? Nah itu. Secantik-cantiknya perempuan. Nah itu kata Imam Ali. Apalagi Ibaratnya dunia ini misalnya berupa apa? Berupa apa? Rumah misalnya. Ya kan? Berupa rumah misalnya. Nah, rumah itu kalau kita tinggal beberapa saat, apalagi rumah itu tidak ditinggali oleh pemilik rumahnya, penghuninya, pasti akan rusak. Dan dulu rumahnya Ustaz paling baru. Sekarang enggak. Banyak yang lebih baru. Kalau kita melihat di kota-kota ada monumen-monumen atau bangunan-bangunan yang dijaga oleh cagar alam. Dulu itu adalah bangunan yang baru, sekarang jadi bangunan tua. Nah, oleh karenanya Imam Ali di dalam syairnya mengatakan fakam fil ini qad buniyat amsa kharaban wa afnal mautu ahlaha. Berapa banyak kota-kota yang besar rumah-rumah yang mewah, yang megah, yang bagus. Tapi lihat bagaimana penghuninya, semuanya mati. Ah, itu. Jadi itu semuanya kenapa? Dunia itu adalah mata memang benar menyenangkan tapi gurur nah itu coba nggak ada gururnya itu benar-benar menyenangkan dunia itu coba lihat kalau kita ingin membuktikan bahwasanya dunia itu adalah mata tapi yang gurur paling enak di dunia itu apa makan makan kebanyakan enak nggak makan yang enak pasti mahal nggak <laughs> kalau kita nggak punya uang bisa nggak jadi semuanya itu diiringi dengan yang enggak enak. Yang tadinya maunya enak jadi enggak. Makan yang enak. Setelah makan udah kenyang. Habis kenyang? Enak enggak? Kadang mules. Kadang mencret. Kadang-kadang enggak bisa bernafas. Bangun dari tempat duduknya itu dalam keadaan susah payah. Nah itu dunia. Beda kalau di surga. Di surga makan sak banyak-banyaknya nggak bakal kenyang. Walaupun satu bakul kamu sendiri nggak bakal kenyang. Satu karung pun nggak bakal kenyang. Tapi tambah makan, tambah banyak, tambah banyak keringatnya. Keringatnya baunya lebih harum daripada misik. Tuh, itu di surga. Itu mata yang sebenarnya. Itu kesenangan yang sebenarnya. Tapi kok di sini? Perempuan. Kalau seumpama perempuan itu tidak ada kenikmatannya. Ya. Nggak ada satupun di dunia ini yang mau kawin dengan perempuan. Kalau nggak ada kenikmatannya, yang diburu perempuan apanya? Kenikmatannya aja. Kalau ada kenikmatannya ngapain ngumpul sama orang bawel? Ngapain ngumpul sama orang cerewet? Ngapain kumpul sama orang ceriwis? Ngapain kumpul sama orang yang nggak mau bersyukur? Nah, itu kan perempuan sifatnya seperti itu. Ngapain kumpul sama orang yang suka bohong? Ngapain kumpul sama orang yang suka ngerepotin laki-laki? Nah, kalau nggak ada kenikmatannya. Cuma karena ada kenikmatannya dan satu-satunya pabriknya anak-anak perempuan, ya udah mau ya mau gitu loh. Nah, itu loh. Coba nggak ada itunya, nggak bakalan ada yang kawin. Orang kawin itu repot. Tahu nggak? Kalau seumpama pikiran kita itu berjalan, tergerakkan pikiran kita itu, maka paling banyak ngambil kecepatan maupun apa namanya itu kuotanya itu yang digunakan itu cuma 50%. Kalau nggak kawin. Tapi kok kawin tambah 50%. Jadi artinya kalau biasanya itu digunakan pikirannya 20%. Kalau udah kawin 70%. Kalau 30%, 80%. Jadi tambah 50%. Siapa yang mau? Kalau seumpama nggak ada kenikmatannya. Cuma karena ada kenikmatannya itulah makanya orang mau gitu loh. Berspekulasi. Fem Spekulasi apa? Ya coba-coba ah. Kalau enak ya terus, nggak enak ya cerai. Ah itu kan. Nah, itu kan semua manusia seperti itu. Makanya ada istilah kata dengan mata, dengan dengan apa dengan ada kata-kata orang tua itu pernikahan itu layaknya perjudi perjudian. Jika untung dapat yang baik, jika tidak jika untung menyenangkan, jika tidak menyengsarakan itu. Itu dunia isinya. Nah, kemudian dunia yang kayak begini kemudian kamu agung-agungkan, kamu besar-besarkan, maka tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan itu nggak sebanding. Oleh karena itu, Ustadz ulangi lagi, silahkan cari dunia yang banyak. Silahkan miliki rumah yang mewah. Silahkan memiliki mobil yang megah. Tapi ingat, jangan sampai berada di dalam hati kita. Tapi biarkan di tangan kita semuanya. Jadi dunia ini, semuanya, yang dikatakan dunia itu adalah tempat yang kita pijaki itu dunia mall dunia, harta kita dunia, walaupun punya orang lain itu dunia. Itu bisa menipu kita, bisa menggoda kita. Kemudian yang dikatakan dunia itu adalah istri kita. Itu dunia. Sampai jadi ibu, istri adalah se sebuah fitnah. Sampai jadi nenek-nenek sebuah fitnah. Sampai mati baru bukan fitnah. Nah, makanya kan pernah suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab itu marah kepada siapa? Kepada Sayyidina Huzaifah. Huzaifah itu kan sahabatnya Nabi yang paling dekat termasuk bahkan dia itu dijuluki dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memegang rahasianya Nabi itu dia. Yang paling tahu dengan para munafik, yang paling tahu dengan kejadian yang akan datang ini adalah Sayyidina Huzaifah. Dan kebanyakan hadis-hadis yang fitnah hadis-hadis yang terkait dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman itu diriwayatkan oleh Imam Abi Hudzaifah. Suatu waktu ketika dia bertemu dengan Sayyidina Umar dia berkata begini. Aku paling tidak suka dengan fitnah. Aku paling senang dengan fitnah. Aku paling cinta dengan fitnah. Dan aku paling tidak suka dengan kebenaran. Di atas langit sana Allah tidak memiliki apa yang aku miliki. Marah dia. Dan marah. Tapi si Nabi Hudzaifah diam aja. Tidak menjawabnya. Sampai bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib ahli firasat. Dilihat wajahnya Sina Umar itu dalam keadaan marah. Maka ditanya ya Umar, aku melihat di wajahmu itu ada kemarahan. Apa yang menyebabkannya? Maka ditanyakan, ya aku tadi ketemu sama Hudzaifah. Kemudian Huzaifah mengatakan tiga hal tadi yang disebutkan itu. Maka kemudian Imam Ali mengatakan jangan marah. Itu kan ada maksudnya. Cuma kamu nggak tahu aja maksudnya. Tapi kalau kamu tahu maksudnya kamu tidak akan marah. Apa maksudnya itu? Nah, ini dari kecerdasannya Imam Ali dia bisa bisa tahu apa maksud dan tujuan daripada kata-katanya itu. Maksudnya aku tidak senang, aku sangat cinta dengan fitnah anak-anak, harta dan perempuan itu kan fitnah, dia cinta. Itu maksudnya. Dan dia katakan tadi, aku paling tidak suka dengan kebenaran. Kebenaran dimasukkan itu adalah sebuah kematian. Siapakah manusia yang tidak suka dengan kehidupan? Pasti nggak suka dengan kematian. Ya kan? Sedangkan yang dimaksudkan bahwasanya di atas langit sana Allah tidak memiliki apa yang aku miliki adalah aku adalah seorang anak dari kedua orang tuaku. Allah tidak punya orang tua. Aku punya istri, Allah tidak punya istri. Aku punya anak, Allah tidak punya anak. Itu maksudnya Abi Hudzaifah. Nah, tuh. Nah, <laughs> jadi itu gunanya orang cerdas. Susah kalau ketemu sama orang bodoh. hem Tapi bukan berarti Sayyidina Umar itu bodoh. Tidak, tapi Sayyidina Umar itu termasuk yang cerdas. Cuma di sini terjadi kejadian yang semacam itu tidak sempat berpikir saya Umar dengan apa di balik kata-kata itu. Kenapa demikian? Beliau Sayyidina Umar adalah khalifah, Amirul Mukminin. Nah, sehingga apa? Sayyidina Ali pikirannya itu enggak fokus kepada banyak hal seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pikirannya itu tidak banyak digunakan. Sayyidina Umar banyak digunakan. Mikiri umat, mikiri masyarakat, mikiri betul Mal, mikiri musuh, mikiri negara yang akan dibuka. Banyak hal yang dipikirkan sehingga ter tidak terpikirkan arti itu. Tapi kalau Imam Mali tidak, gitu loh. Jadi bukan berarti Imam Mali tidak cerdas. Nah, tapi ini juga menunjukkan bahwasanya Imam Ali itu adalah seorang yang cer cerdas gitu loh. Nah, jadi kalau kita kumpul sama orang cerdas itu menyenangkan. Tapi kalau kita kumpul sama orang bodoh itu menyebalkan gitu loh. Nah, kenapa? Karena kalau bicara sama orang cerdas itu sebentar saja langsung ngerti. Jadi nggak usah ngulang-ngulang lagi kata-katanya. Tapi kalau sudah kumpul sama orang bodoh, kadang-kadang menyebalkan. Menyebalkan itu apa? Paling menyebalkannya sesuatu itu menunggu orang faham. Itu paling menyebalkan. Sehingga apa? Suatu waktu Khalifah ar rashid dia punya anak dua kan. Yang satunya Makmun, satunya Amin. Satunya makmun, satunya amin. Yang amin ini dicintai. Artinya diperhatikan, semua dicintai. cuma diperhatikan. Ada apa-apa di, diandalkan, diutamakan, dikedepankan, gitu. Yang makmun gak adiknya ini? Nah, yang amin dari istri pertamanya, yang makmun dari istri keduanya. Maka istri yang mengatakan, kamu kenapa sih kok ngedepankan amin, amin, terus makmun gak? Gitu. Nah, makanya dia bilang, gal iya, karena dia itu lebih membantu aku daripada makmun. Makmun belum bisa masih membantu aku. Dia tidak mengatakan tidak membantu aku, tapi belum bisa membantu aku. apa buktinya? Orang dia sama-sama cerdas kok, sama-sama pintar. Oh, kalau gitu ayo coba kita buktikan. Akhirnya si Khalifah Ras itu mengatakan kepada dua anaknya, besok kan hari Jumat. Aku ingin nanti setelah eh, pada sore hari besok, fem kalian berdua datang kepadaku dengan membawa 40 sapi. Faham? Faham katanya. Ya udah. Tunggu sama kedua sama Khalifah Rasid duduk sama dua ibunya anak-anak ini. Sore harinya ditunggu kapan datang. Ketika makmum datang, datang bawa 40 ekor sapi. Hmm. Hmm begitu datang pertama kali jadi makmun biar kelihatan nah, jadi sama ibunya bilang kamu datang duluan kamu siapkan sudah 40 ekor yang besar-besar yang yang apa yang yang gagah-gagah putih warnanya ini oh ya jadi begitu sore tank langsung dia datang bawa 40 ekor itu nah, ahli faras itu tuh lihat tuh anakmu tuh bawa 40 ekor sapi ke dalam istana bawa 40 ekor sapi tapi kalau Amin setelah Makmun datang Fem, dia datang kepada ayahnya, ya aku sudah memenuhi perintahmu. 40 ekor sapi aku bawa dari sapi-sapi yang paling hebat yang ada di kota ini. Baik, tunggu di sini ya. Mana kakakmu belum datang? Belum. Tunggu di sini. Sebentar lagi datang Amin. Bawa 40 orang semuanya pakai imamah. Pakai songkok. Gitu. Empat puluh orang tapi pakai songkok, pakai imamah. Akhirnya apa? Katanya Ami, katanya raja itu, katanya Khalifah Rashid berkata kepada Amin, "Mana empat puluh ekor sapi itu?" "Ini yang saya bawa." "Loh kok orang?" Katanya ibu permaisurinya, "Kok orang itu yang dibawa?" Kan dia bilang empat puluh sapi. Nah, itu orang tapi kayak sapi katanya. Kenapa demikian? Iya. Masa dia itu hadir Jumatan setelah pulang dari Jumatan saya tanya kepada orang-orang itu, tadi imam itu khotib bicara apa? Gak ngerti, ah kalau gak ngerti langsung di dipinggirkan, dihitung sampai 40 orang gak ngerti itu, ah itu sapi namanya. Jadi gampang aja. Kalau seumpama nanti keluar dari musola ini, habis segap bicara apa tadi? Gak ngerti itu sapi namanya itu. Hmm. Nah, ngerti gak? Akhirnya baru permaisuri itu tahu, oh iya, iya ya beda <laughs> emangnya. Nah, hem, orang yang cerdas itu membantu. Orang cerdik itu membantu, makanya sekretaris itu selalu dibayar ma mahal. Mana dong sekretaris itu gak pinter? Sekretaris itu yang pinter. Nah, jadi begitu direkturnya itu mengatakan aku ingin ini ini ini, ini dia bisa menjalankan semuanya. Nah, tapi kalau sekretarisnya bodoh, cuma bermodalkan cantik saja, atau ganteng saja misalnya suruh ini ini ini dia nggak ngerti beberapa hari baru dikerjakan nah, nggak bakal ada sekretaris semacam itu nah jadi orang yang cerdik itu orang yang cerdas itu dia tahu bahwasanya dunia itu bukanlah suatu kenikmatan hakiki tapi kenikmatan yang berduri suatu kenikmatan tanpa batas enggak ada batasnya kenapa kita katakan batas, mau tidur, maunya sih tidur sampai 24 jam, eh nggak taunya bangun juga sebelum itu. Maunya sih makan sampai berapa piring, nggak bisa juga, berhenti juga, ya kan? Paling nikmat itu kadang-kadang ya, kalau kita lagi buang air kebelet tuh, ya kan? Begitu kita buang air, nikmat kan? Nikmat, eh ada batasnya, habis nih. Fem, jadi begitu badakan lama udah kebelet nih, masuk kamar mandi langsung keluar semuanya. Ya kan nikmat, tunggu sampai tahan. Pengennya itu lama gitu lah. Tapi ada habisnya kan? Nah itu dunia. Faham? Itu dunia. Jadi semuanya itu mata al-gurur. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah ayat. La tagurrannaka. Ah? La tagurrannakumul hayatud dunia. La, la yagurrannakum Mata ladina kafaru. Mata'un qalim tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Apa itu sebelumnya? La yaghurrannakum taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal nihat Itu berarti belum cerdas itu namanya. Nah, ngerti nggak? Jadi jangan kamu itu tertipu dengan pergolakan, dengan perubahan, dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir itu. Mereka orang kafir itu kan rata-rata yang punya villa-villa siapa orang kafir. Yang punya hotel-hotel berbintang siapa orang kafir. Yang punya pesawat siapa orang kafir. Jangan kamu itu tertipu dengan kehidupan mereka. Biarin. Kenapa? Mata ungelil, kesenangan yang sebentar. Seberapa lama sih mereka itu akan menikmatinya? Paling lama 70 tahun. Summa ma'wahum jahannam. Tapi nanti dia akan ditempatkan di jahannam. Apa itu jahannam? Api yang membakar mereka. Yang ketika malaikat ditanya atau bertanya kepada seorang yang masuk ke surga setelah masuk ke neraka. Yang masuk surga setelah masuk ke neraka. Faham? Maka ditanya, Apakah kamu itu merasakan ketika dimasukkan ke dalam neraka itu lama apa sebentar? Apa jawabannya? Memang saya pernah masuk neraka, Pak. Setelah merasakan di surga cuma beberapa saat, langsung dia mengatakan, saya pernah masuk neraka, Pak. Tuh. Dilupakan semuanya. Karena apa? Nikmatnya, nikmatnya surga. Tapi begitu kita tanya kepada orang-orang kafir itu yang sekarang berada di neraka, kita tanyakan kepada mereka atau ditanyakan oleh malaikat, apakah kamu masih ingat berapa lama kamu tinggal di dunia? Apakah kamu masih ingat berapa kenikmatan yang kamu telah nikmati? Apakah kamu masih ingat berapa keluarga yang kamu miliki? Maka jawaban mereka itu adalah, apakah aku pernah hidup? Apakah aku pernah di dunia? Apakah aku pernah memiliki rumah? Apakah aku pernah memiliki keluarga? Lupa semuanya dari saking sadisnya azab yang mereka dapatkan itu. Nah, itulah. Hai, jadi mata galil semua makwahum jahannam. Makwahum jahannam melupakan itu semuanya. Mata yang galil itu. Nah, makanya kan kehidupan itu adalah sebuah pilih pilihan mau hidup kayak mereka apa hidup kayak Nabi Muhammad. Nah, itu. Ya, hidup kayak Nabi Muhammad silahkan. Hidup dengan harta silahkan. Tapi ingat, harta itu harus berguna. Berguna untuk siapa? Untuk dirinya pertama. Baru untuk keluarga. Kemudian untuk kaum muslimin. Nah, jadi harus seperti itu. Kenapa untuk dirinya? Biar kita gunakan untuk modal untuk meraih akhir akhirat. Kemudian fem. Kita gunakan untuk menyenangkan keluar keluarga karena Nabi SAW bersabda al-muta'addi bisadaqah kamaniha orang yang melampaui batas sedekah itu seperti orang mencegahnya. Fem. Jadi kita memohon kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan dunia melimpah, yang barokah, yang banyak, yang halal, yang menyenangkan. Tapi di akhirat tidak ada, hisapnya. Di akhirat tidak Allah tidak menghisap kita. Dan semoga harta yang kita miliki membantu kita untuk meraih Allah dan nabi Muhammad SAW untuk membantu kita meraih tingkatan yang paling tinggi di surga nanti maupun wilayah yang paling tinggi di dunia ini al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa lamana wa sallallahu al-fatihah Ini ada pengumuman sebelum Ustaz uh, tutup. Ini adalah pertemuan hasil